الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير الآية kaum muslimin jamaah salat Jumat Masjid Pakung Raya yang berbahagia rahimakumullah. Wa azanallahu wa iyyakum jami'an. Puji dan syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Jalla wa Ala yang sampai dengan siang hari ini masih melimpahkan, mengucurkan, menganugerahkan berbagai macam kenikmatan-kenikmatannya baik kenikmatan yang sifatnya materi ataupun immateri yang dengan nikmat-nikmat tersebut maka kita masih bisa menjalankan satu di antara kewajiban kita satu di antara beban yang Allah embankan kepada kita sebagai seorang muslim yaitu menunaikan ibadah Jumat ah. tentu teriring doa Mudah-mudahan kiranya Allah Subhanahu wa taala berkenan mencatat apa yang kita lakukan sebagai amal soleh dan memberikan kepada kita balasan dengan sebaik-baiknya. Kemudian pada kesempatan yang sangat baik ini khotib perwasiat kepada kita semuanya marilah senantiasa kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Jalla wa'ala dengan sebenar-benar takwa yaitu berupaya semaksimal mungkin untuk menjalankan perintah-perintahnya dan kemudian menjauhkan diri kita dari larangan-larangannya karena hanya dengan inilah seseorang akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala di yaumil kiamah kelak Kaum muslimin yang berbahagia rahimakumullah. Sebagai seorang muslim maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menjaga konsistensi kita di dalam beribadah. Ya sebagaimana di dalam ayat yang telah kita bacakan di muka tadi sebagai peringatan untuk kita semuanya. Wahai sekalian orang yang beriman, Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan janganlah mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Kecuali dalam keadaan pasrah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita agar kita senantiasa istiqamah sebagaimana firman Allah yang lain hendaklah kalian istiqamah sebagaimana yang telah diperintahkan kepada kalian fastaqim kama umirta kaum muslimin yang berbahagia rahimakumullah hendaklah sebagai seorang muslim kita memiliki amal ibadah yang konsisten nah kalau kemudian sebagaimana di dalam ayat yang Allah Subhanahu wa taala telah sampaikan kepada kita di dalam salah satu ayatnya Allah berfirman Tidakkah engkau mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang telah memasukkan malam kepada waktu siang dan siang kepada waktu malam dan demikianlah Allah Subhanahu wa taala juga yang telah menundukkan untuk kalian untuk kita semuanya matahari dan rembulan yang mana kedua makhluk yang sangat besar ini akan berjalan di garis edarnya sampai dengan waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan pergantinya siang dan malam yang ini kemudian akan memunculkan pergantinya hari. Pergantian hari akan memunculkan pergantian pekan. Pergantian pekan akan memunculkan pergantian bulan. Demikian pula pergantian bulan ini pun akan memunculkan pergantian tahun. Dan demikianlah seterusnya hingga Allah Subhanahu wa taala akan menutup kehidupan di dunia ini dengan datangnya yaumul qiyamah. Nah, di antara perputaran hari, pekan, bulan dan juga tahun, maka di sana ada momentum-momentum yang Allah Subhanahu wa taala tawarkan kepada kita agar kita meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hari kita kenal ada beberapa waktu yang mustajab bagi kita untuk mengadu kepada Allah Jalla wa ala seperti di sepertiga malam yang terakhir. Di setiap pekan kita pun dimotivasi untuk meningkatkan ibadahnya di hari Jumat. Kemudian di setiap bulannya pun kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk juga ingat dan meningkatkan ibadah kita dengan melakukan puasa. Minimalnya adalah al-ayyamul bayda. Di setiap tahun pun di sana ada momentum-momentum yang luar biasa seperti Yaum Arafah, seperti uh, bulan Ramadan, ya seperti sep, uh, 9 hari yang awal di bulan Zulhijjah dan yang lainnya. Yang ini semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala tawarkan kepada kita agar kita meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seandainya kemudian kita pun selepas momentum-momentum yang Allah berikan kepada kita maka ibadah kita minimalnya kembali kepada keistiqomahan kita, kembali kepada uh, konsistensi kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kemudian selepas momentum yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kemudian kita berhenti di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu di antara contohnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam uh, surat Al-Hajj Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Fa in asabahu khairun itma'an nabi. Wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhih. Khasara dunya wal akhirah. Dzalika huwal khusranul mubin. Di antara sebagian manusia mereka ada yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dirinya mendapatkan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan dunia. Mungkin materi, mungkin perasaan, mungkin jabatan dan yang lainnya. Namun tatkala ini lepas dari dirinya dan kemudian Allah Subhanahu wa taala uji dengan berbagai macam ujian, fitnah, musibah dan yang lainnya, maka dirinya berhenti beribadah. Dia kembali menjadi kufur. Ini maksimalnya. Ya, menjadi kufur. Maka orang yang semacam ini adalah orang yang rugi dunia dan akhiratnya. Padahal orang yang rugi dunia dan akhirat merekalah orang-orang yang betul-betul mengalami kebangkrutan, kerugian yang sangat-sangat nyata. Kaum muslimin yang berbahagia rahimakumullah. Satu ketika Abdullah ibnu Amr beliau memohon kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kulli kawalan fil islami la as'alu anhu ghairaka ahadan. Ya Allah, sampaikanlah pesan kepada diriku. Satu ungkapan yang setelah engkau berikan jawaban kepada diriku, maka aku tidak akan pernah menanyakannya lagi kepada seorang pun selain dirimu. Maka kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Qul amantu billah summastaqim katakanlah aku beriman kepada Allah dan kemudian konsistenlah istiqomahlah yang perlu kita ingatkan bahwa makna iman tatkala tampil sendirian sebagaimana di dalam hadis ini maka iman memiliki makna Islam Iman bukan hanya memiliki makna yang berkonotasi kepada hal-hal yang sifatnya batin, tersembunyi, keyakinan. Namun iman juga memiliki sekaligus makna Islam. Artinya bahasanya kita diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita memiliki keyakinan yang kokoh memiliki tauhid, memiliki keimanan dalam konteks yang berkaitan dengan masalah hati kita. Namun hendaklah kita juga kemudian melakukan berbagai macam amalan-amalan Islam. Dan setelah itu semestakim konsistenlah. Inilah perintah baginda Rasulullah SAW yang sebelumnya juga Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintahkan kepada kita semuanya agar senantiasa kita istiqamah. Dan yang namanya istiqamah adalah berjalan di atas jalan yang lurus, maka tidak tepat dan tidak benar orang yang senantiasa melakukan kemaksiatan, kejahatan dan kemudian dia mengatakan saya akan istiqomah di dalam kejahatan.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 walakum fiha ma tadda'un Nuzulam min ghafur rahim Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rob kami adalah Allah sesembahan kami adalah Allah kemudian dirinya istiqamah senantiasa menjalankan peribadatan kepada Allah konsisten di dalam beribadah kepada Allah dan terkadang dirinya bahkan meningkatkan dalam momentum-momentum tertentu peribadatannya kepada Allah maka akan turun kepada mereka para malaikat dan kemudian para malaikat ini akan mengatakan kepada orang-orang yang istiqamah hendaklah kalian tidak bersedih hati dengan apa yang telah kalian tinggalkan dan berikanlah kabar gembira kepada mereka dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang berbuat istiqamah tadi. Dan kemudian Allah menyatakan kamilah yang menjadi pelindung-pelindung mereka di dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan bagi mereka apa yang mereka inginkan dan mereka pun akan mendapatkan setiap apa yang mereka pinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu catatan yang sangat penting bagi orang-orang yang senantiasa istiqomah selain dirinya akan mendapatkan balasan-balasan yang luar biasa di akhirat nanti di surga Allah Subhanahu wa taala yang Allah akan memberikan setiap apa yang diinginkan oleh jiwa-jiwa mereka apa yang dipinta oleh mereka maka bahasanya Allah Subhanahu wa taala akan yang akan menjadi pelindung bagi orang-orang yang senantiasa berlaku istiqomah kaum muslimin yang berbahagia rahimakumullah maka marilah senantiasa kita semuanya senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di sepanjang waktu, bukan hanya pada momen-momen tertentu. Momen tertentu itu Allah berikan kepada kita untuk berikan ziyadah, memberikan tambahan-tambahan balasan yang luar biasa. Namun bukan berarti ketika berakhirnya momentum kita berhenti beribadah. Namun minimalnya kita kemudian kalaupun turun-turun kembali kepada Eh, kebiasaan yang telah kita lakukan di sepanjang waktunya. Dengan demikian seandainya Allah Jalla wa'ala satu saat mencabut nyawa kita, maka kita pun akan senantiasa di dalam keadaan istiqamah, dalam keadaan uh, tetap beribadah kepada Allah dan mudah-mudahan itulah yang menjadi tanda husnul khatimah bagi kita semuanya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.